pulang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mendapat ilmu di pagi hari ini dan juga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan bertambah kepada kita yang penting kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini juga pemirsa dan ibu-ibu dan bapak sekalian Kita bertambah kegembiraan kita eh, Kita ditemani oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi Yaitu Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muhammad Soleh Asri MA apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Tunggu lagi nih ya. Alhamdulillah. Iya. Aduh, Alhamdulillah. tambah sabar aja nih. <laughs> Ustaz Soleh mudah-mudahan tambah soleh. Amin. amin. Allahumma amin. Judulnya sekarang adalah ciri-ciri lezatnya iman. Oh, Waduh. Oh, ya. bayanginnya lezatnya makanan nih. Iya. Ini ciri-ciri lezatnya iman. iman. Tentu kita nanti akan bertanya lezatnya iman itu kayak apa. Hmm. Kita dengarkan, kita cermati betul-betul yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Anus Haji Muhammad Soleh Asri MA. Namun demikian kita bersabar dulu, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa masih berserta kami di mimbar Salam, Pemirsa dan ibu-ibu bapak sekalian Lezatnya iman Iman itu ternyata lezat Lezat kita gampang benar menyebut Semoga kita dikuatkan iman kita oleh Allah SWT gitu ya Dan kemudian waduh iman saya lagi, lagi turun nih Wah iman iman kita kan bisa naik bisa turun Tetapi ternyata lezat iman itu.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 Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sampai detik pagi hari ini kita masih diberikan taufik diberikan hidayah, diberikan kesehatan hmm. dan diberikan kesempatan untuk kita sama-sama berada di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengikuti kajian dan pengajian majelis Nur Salam. Mudah-mudahan pengajian kita senantiasa diberkahi dan diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat yang manfaatnya dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya di mana saja mereka berada sampai akhir zaman. Amin. Ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Ibu-ibu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Seger iya, Seger Dalam suasana sehat ini kita ingin membahas kajian kita dengan judul Halawatul Iman Halawatul, Iman itu artinya manisnya Bu kalau manis udah identik sama gula saja Manisnya iman, lezatnya beriman, indahnya beriman Alhamdulillah Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Misi Allah Menciptakan manusia Menciptakan kita ini Ada tujuan yang sangat utama adalah Supaya kita mau beribadah kepadanya Allah berfirman dalam Al-Quran Rajim Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidak kujadikan dan kuciptakan jin dan manusia ada jin di sini? Ada. Jinnya nggak ada. Yang ada siapa? Manusia. Untuk apa, ibu-ibu, kita diciptakan untuk hidup ini? Riak budun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mafhum mukhalafahnya pengertian sebaliknya kalau dia tidak mau ibadah artinya dia telah menyalahi keinginan visi dan misi Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Jadi kita disilakan untuk ibadah. Ibu lihat, ini ada lampu diciptakan untuk menjadi penerang. Tapi ketika lampu itu dipasang tidak terang, lampu apa namanya? Hah? Gelam, lampu mati Lampu rusak Betul apa tidak? Jadi kalau ada manusia yang tidak ibadat Manusia apa namanya? Es pelan-pelan ngomongnya. Manusia apa namanya? tidak mau ibadat, Ustaz rusak. Pak Haji nggak ibadat, Pak Haji rusak. Betul apa tidak? Suami saja, saja, saja rusak. Ada suami yang tidak mau ibadat, suami apa namanya? Eh, ibu yang bilang itu bukan saya. Jadi ibu-ibu kita kembali bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Nah, ibadah dengan iman, iman dengan ibadah, itu kaitannya sangat erat sekali. Ya, iman dengan ibadah, ibadah dengan iman punyai kaitan yang sangat erat sekali. Sebab iman ini mendasari ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ibadat yang tanpa didasari iman itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Jadi dua sisi bagaikan dua sisi mata uang ibu-ibu. Sini mesti ada iman sama ibadat, ibadat sama iman. iman. Inilah yang sangat erat sekali hubungannya. Dan kita bisa bayangkan ibu-ibu kalau hidup ini tanpa iman, apa jadinya? Masya Allah bisa terombang ambing dan terkecoh katanya. Kalau hidup tanpa i, iman. Nah dengan iman hidup kita akan menjadi terarah. Dengan ilmu hidup kita akan menjadi baha dan dengan seni hidup kita menjadi in. Coba ibu-ibu, ini kan ada seninya. Coba pakai jilbab kalau nggak pakai seni. Ah. <laughs> Nah ibu-ibu sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dengan iman hidup kita ini akan menjadi terharap Kalau tanpa iman Masya Allah hidup ini gersang, gersang dan hampa Mau gersang sama hampa <laughs> Jadi harus ada imannya Nah ibu-ibu kita sering kali berbicara tentang iman Apalagi di majlis-majlis taklim Ya, tuh ibu itu tuh imannya payah. Kenapa? Gak ngaji-ngaji. Eh, kadang-kadang ngaji dikurang <laughs> jadi ada urusan iman. Gitu. Uh, dia bagus sekali imannya kenapa? Ngajinya rajin, sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, ngambeknya juga rajin. <laughs> gitu. Nah, maka dalam kesempatan ini nih ibu-ibu kita akan membicara tentang halawat beriman. Cirinya ada berapa? Manis indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini memang sangat penting hidup ini kalau tanpa ada iman ibu-ibu. Tahu bagaimana ujian, cobaan suami yang tidak punya iman. Gimana nanti di tengah jalan? disambar setan loh. <laughs> Ibu-ibu, gimana kalau kita nggak ada iman ke mall? Ya Allah, apa jadinya? Hidup tanpa iman ini. Ya. Masya Allah. Kita akan menjadi indah hidup kita ini karena ada iman. Nah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli Allahumma salli pakai diajarin aja <laughs> kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma luar biasa orang yang paling pelit kalau disebut nama Nabi kagak mau berselawat abkhalun nas idza dzukirtu falam yusalli alaiya kata Rasulullah orang yang paling pelit apa bu Paling pelit medit <laughs> butuh gasiran. <laughs> Kalau disebut nama Nabi males. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga ciri-ciri orang mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, indahnya iman, lezatnya iman. Ibu mau Awas kalau nggak ada yang tiga ini. Berarti dia <laughs> belum dapat halal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara. Apabila dia mendapatkan ketiga perkara ini, wajada halawatal iman. Artinya dia telah memperoleh dan mendapatkan manisnya dan indahnya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada tiga ini berarti dia sudah mendapatkan iman Apa yang pertama Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa Yaitu dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya. Lihat orang kalau sudah mendapatkan halal iman. Dia posisikan dan ditempatkan Allah dan Rasulnya pada posisi dan tempat yang paling depan dibanding dengan yang lain-lainnya. Ini orang yang sudah mendapatkan halawatan ibu-ibu ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita, seorang ibu yang namanya Ummu Syarik. Dalam riwayat lain dibaca Ummu Syuraik. Ada Syarik, ada yang baca Syuraik. Seorang wanita, seorang perempuan. Dia punya seorang suami. Iya dong masa istri punya <laughs> suami punya tiga orang anak dan punya adik. Pada waktu terjadi perang Badar yang di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suaminya ikut. Ketiga orang anaknya ikut. Adiknya ikut di medan perang bersama-sama pasukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah selesai terjadinya perang badai mulailah sahabat-sahabat berpulangan satu satu satu satu dia selalu menunggu dan menanti setiap ada sahabat yang pulang apa yang ditanyakan bagaimana keadaan Rasulullah bagaimana keadaan Nabi itu yang ditanyakan dia tidak menanyakan bagaimana suami saya dia tidak menanyakan bagaimana anak saya Bagaimana adik saya Selalu Setiap kali orang datang pulang dari perang badar dan bagaimana keadaan Rasulullah, apakah Rasulullah sehat, apakah Rasulullah luka, itu yang ditanyakan. Sehingga orang yang ketemu menjawab Rasulullah baik. Cuman dia ingin mengungkapkan sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa suamimu, anakmu dan adikmu adalah kena luka-luka. Berat yang lain. Tapi itu tidak ditanyakan bapak-bapak ibu-ibu. Yang ditanyakan adalah selalu bagaimana keadaan Rasulullah. Kemudian pada bagian berikutnya ada seorang sahabat dia menyatakan Rasulullah dalam keadaan selamat. Dia bilang alhamdulillah. Tapi suamimu luka-luka, anakmu luka-luka dan adikmu tewas dalam peperangan Badar. Apa kata dia? Kulluha sagir siwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum jawab semuanya. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah sampai kepada tingkatan halawatul iman. Coba andai kata Pak Haji, Pak Haji apa? Iwan. Haji Iwan yang jadi ini yang ditanyakan mana istri gue udah pulang apa oh, belum? Iya apa tidak bu? Kalau saya barangkali yang saya tanyakan bagaimana keadaan saya bagaimana keadaan Rasulullah. Ini dia orang yang sudah sangat cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sumber kehidupan ibu-ibu memang terbit dan muncul dari dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah sehidup maka perjuangan ke depan akan bisa ditata, ditata, ditata dan seterusnya. Kalau beliau yang tidak ada maka akan kan menjadi habis. Itulah cintanya Ummu Syuraik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu ditanyakan bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jarang perempuan yang kayak gini kecuali yang hadir pada pengajian ini Amin. Orang-orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh cintanya kepada Nabi. Kenapa orang malas ibadat? Karena kecil cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Betul apa tidak? Nah inilah umur Syarik sebagai contoh ibu-ibu karena kebetulan yang ngaji adalah ibu-ibu. Iya. Begitu hebatnya cinta dia kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam, bukan main. Dalam riwayat lain bapak-bapak ibu-ibu Ada seorang Arabi Seorang Arab dari pedusunan Datang jauh-jauh Ya, ibu bisa bayangkan dulu belum ada taksi, belum ada ojek. Coba, ondanya juga ontak, orang susah naik ontak jadi susah, kuat. Jalan kaki dia ingin ketemu dengan Rasulullah karena sangat cintanya kepada Rasulullah. Datang. Apa setelah datang kepada Rasulullah? Di hadapan Rasulullah dengan capek-capek begitu ketemu dengan orang yang dicintai, semua keletihan dan kecapeannya hilang. Karena sudah ketemu dengan orang yang dicintai. Betul apa tidak, Bu? Kita capek ulama pun begitu ketemu, ah hilang sudah. Seakan-akan nggak capek karena orang yang dicintai sudah ada di hadapan kita. Ibu cinta sama suami? Kalau udah ketemu suami kan kagak Ingat capek yang tadi di dapur. Hmm. Papa sudah pulang. <laughs> Itu kalau sudah cinta. Iya. Ibu-ibu dia datang ketemu Rasul hilang sudah kecapeknya. Tapi pertanyaannya, ya Rasulullah mati saat. Ya Rasulullah kapan sih kira-kira kiamat? Masya Allah Tanyanya kia Ya Allah ya, Tapi tanya memang persiapan kamu apa Sudah nanya-nanya kiamat Apa bekalmu untuk menghadapi kiamat itu apa kamu orang yang sudah banyak sholat? Apa kamu orang yang sudah banyak berpuasa? Apa kamu seorang yang sudah banyak bersedekah? Apa kamu amalnya sudah banyak? Jawab. Kagak. Tidak ya Rasulullah saya bukan orang yang ahli sholat sholat saya mah cukup cukup aja kadang-kadang juga kesiangan jarang-jarang ke ya, yang ketawa tersinggung kan saya juga subuh kesiangan bukan orang yang ahli sholat dan bukan pula orang yang ahli puasa saya mah puasa yang wajib-wajib aja nggak kuat terus saya kalau puasa sunat jadi apa dong persiapan kamu menghadapi kiamat? Itu pertanyaan yang sangat luar biasa dan dahsyat. Kata dia, persiapan saya cuma cinta kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Baru Nabi bilang seseorang nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama-sama orang yang dicintai. Alhamdulillah. Ibu cinta dengan Nabi nanti akan bersama-sama Nabi. Ibu cinta dengan sahabat-sahabat Nabi akan bareng bersama-sama sahabat Nabi. Ibu cinta dengan ulama Duh, pada diam aja. Cinta dengan ulama akan bersama-sama. Ibu cinta sama Ustaz Takkan <laughs> ketemu Almar'u ma'aman ahabbah Seseorang itu nanti akan dibangkitkan bersama-sama orang yang dicintainya. Kalau dia cinta kepada Rasulullah, Allah. dia akan bareng-bareng bersama rombongan Rasulullah SAW alaihi oh. Insya Allah Ibu-ibu enggak usah khawatir. Kita cinta, kita akan bareng-bareng bersamanya. Nah, kalau Allah dan Rasulnya sudah diutamakan, sudah diposisikan pada barisan depan maka berarti dia telah mengutamakan perintah Allah dan perintah Rasulnya dia sudah memperoleh dan mendapatkan halawatan iman satu jadi ngomong-ngomong tadi berarti orang itu mencintai Allah dan Rasul berarti dia taat dong pada Allah dan Rasul berarti ya jadi bukan berarti cuma cinta doang gitu ayo cinta ini sama Allah sama Rasul nih iya. bukan berarti dia taat menjalankan iya. ibadah ya kan iya. cinta itu tidak cuman bibi bibi Cinta itu bukti apa, Bu? Bukti apa? Membuk dibuktikan dong. Ada pembuktian masa cuma cinta, cinta, cinta. Mana buktinya? Nih ibu cinta sama majlis taklim Biar jauh-jauh datang Bukti cinta. cinta Betul apa tidak? Kita kalau lagi cinta sama si doi kita hmm, Duh ketawa <laughs> Mana juga datang Cinta nggak berasa Capek dan letihnya Betul apa tidak? Hmm, itu cintanya dia kepada Rasulullah Tapi yang cinta di sini bukan cinta syahwat tentunya Cinta kepada dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam gitu. Allah berfirman kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah katakanlah kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah ya fattabi'uni ikutilah aku Allah nanti akan cinta juga kepada ibu alhamdulillah itu yang pertama kemudian yang kedua ibu jamaah sekalian dan para pemirsa yang berada di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu orang yang mencintai seseorang tidak dicintai kecuali cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan beratnya Bu, cintanya karena Allah. Allah. Banyak orang Satri Pak cinta kepada orang itu karena kedudukan. Betul? ya cintanya karena ada kecantikan cantikan karena ada kepentingan ya. karena ya dia lagi ngejabat kalau dekat sama dia paling tidak kecepretan ya. kadang kadang-kadang harapan-harapan begini suka kecewa ibu-ibu hmm. betul apa tidak karena dia cintanya ada udang di balik bakwan batu <laughs> iya apa beda udang di balik bakwan ya iya, iya ibu ya Allah ibu-ibu kalau cinta karena itu kadang-kadang menjadi kecewa di kemudian kita udah bantuin dia bantuin juga kena kena punya keinginan kita udah bantuin dia ini dan itu dan ini dan itu tapi akhirnya dia tidak memberikan balasan kecewa rasanya kita kecewa tidak kecewa itu karena cintanya bukan dilandasi dengan lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala karena itu ibu-ibu cinta yang dilandasi karena Allah mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah coba lihat ketika kita berkeluarga saya yakin semuanya pada punya keluarga dan sudah pada punya suami, suami. yang cucu jadi punya cucu ya yang belum punya suami mudah-mudahan paling dari pulang dari sini dapat ya kan yang belum bagus doain bagus alhamdulillah coba ibu-ibu dalam pembinaan kehidupan berumah tangga itu kan landasannya ada mawaddah dan ada rahmah. Coba. Dua ini nih mengikuti tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin membina rumah tangga, dasarnya harus mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah artinya cinta pada saat ada kelebihan-kelebihannya. Uh, waktu masih gadis kan ibu-ibu cantik ini uh luar biasa itu ada mawadah tapi kan kalau cuma sampai mawadah paling banter bertahan hanya 40 tahun iya. kalau karena kecantikannya Betul apa tidak? Kalau udah 40 tahun berubah tidak? Ibu-ibu tambah cantik apa tambah cantik? Tambah cantik. Tambah cantik. Tambah Iya. Kalau ini landasannya ibu-ibu paling bertahan cuma 40 tahun. Sesudah itu bos. Eh, nggak percaya. Kalau landasannya bukan lila. Karena itu kan mungkin ada mawadah dan ada Rohma. Ini Rohma artinya cinta pada sisi kelemahannya. Kalau mawadah tadi cinta pada sisi kelebihan kelebihannya. Nah, kalau ini terwujud hebat atau tidak? tapi waktu dia lagi sedang hebat-hebatnya kita mau ada tapi nanti ada saatnya ada pada waktu dia sudah tua ada kekurangannya ya mukanya udah tambah eh, siapa yang bilang keriput tambah aduh justru ini munculnya ada rahmat aduh kasihan lihat suar istrinya aduh kasihan dulu mah 4 tahun yang lalu masya Allah sekarang singlen, itu ada rahma di situ ya nggak bu dan nanti <laughs> ibu lihat tuh suami juga ada rahma, Nah ini kan landasannya mawada dan rahma, rahmah. Kalau ini dijadikan maka akan awet lah. Awet lah ya. Iya. Ingat sampai mawadah, rahmah ya. Sabar ya. Ibu kelihatannya gak sabar nih nah, Setelah 40 tahun <laughs> Kita saksikan tayangan berikut ini pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu sekalian di studio tentu saja sangat menarik sekali mengenai eh, hakikat daripada suatu keimanan yang ada pada diri kita yaitu yang tadi adalah mengenai keluarga, ada yang namanya mawaddah warahmah yang kelihatannya biasa itu uh, pembawa acara juga kawin-kawin semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah mending warohmah dan warohmah katanya. Wah, hmm. udah pakai dan pakai wa. Iya. Nah, baik, baik. Silakan ada satu lagi tadi nih. Iya. ya. Yang ketiga, ciri yang ketiga, wayak kerhayar jadal kufur. Yaitu dia merasa benci sekali kalau kembali kepada kekufuran. Sebagaimana dia membenci kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Oh. Seorang mukmin tidak ingin kalau dirinya dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka. Inilah kebenciannya seorang mukmin kepada kekufuran. Ibu, bapak, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, menurut ulama-ulama ahli hadis, yang namanya kufur itu bisa dua, bisa berupa akidatan dan bisa berupa amalan. Hmm. Kalau akidahnya berubah kepada kekufuran dijual agamanya dia dijual akidahnya dijual imannya kembali kepada kekufuran itu satu namanya secara akidah. Tapi ada juga tetap dia Islam, tetap dia Muslim tapi perbuatannya Masya Allah seperti perbuatan-perbuatan orang kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah min Orangnya Islam tapi demam sekali mabok-mabokan Hmm. Ibu-ibu mah nggak pernah mabok enak. mabok naik mobil. <laughs> ya. Nah itulah yang ketiga. Ya. Jadi ada tiga ibu-ibu cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua apa tadi mencintai harus dasar kena Allah Taala ajaran Allah dan Rasulnya dan yang ketiga ia benci kembali kepada kekufuran baik secara akidah atau secara perbuatan. Ketiga inilah yang menjadi halawatul iman. Kalau sudah begitu ibu-ibu membenci kepada kerjaan-pekerjaan yang jelek-jelek itu namanya ibu sudah punya halawatul iman. Meskipun ibu tidak bisa mencegahnya, tapi hati sudah nggak suka. Duh, lihat orang mabok-mabokan gitu. oh, gua, gua kagak demen banget dah. Ah, nah, berarti udah cerita. Ada, ada halawah, ada, <laughs> ada halawah iman. Iya, iya. Silakan, silakan Bu, iya. tanya. Iya. Mana sana dulu? Eh, iya belakang belakang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Hamid dari uh, Eh, Majelis Salim Alpukon, Kebun Jeruk Serengseng Jakarta Barat uh, eh, Ustadz yang ingin saya tanyakan uh, kita kan imannya kadang-kadang turun naik turun naik uh, saya saya mohon di diberitahu bagaimana caranya supaya iman yang berkurang itu, yang turun itu turunnya tuh tidak banyak-banyak gitu. yang kedua e, masalah cucu itu kan e, kita cinta sama cucu itu kan karena Allah ya Ustaz iya. tapi kan cucu itu kadang-kadang juga menghalangi kita mau pergi ke taklim jadi ada cucu ah nggak usah lah cucuku nangis gak jaga gitu. itu gimana tidak. itu e, termasuk cinta sahabat apa bukan Ustaz? Oh, kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik nih. Ya, gimana tuh iman kadang orang turun naik. Terus turunnya enggak ngegajlok <laughs> Terima kasih ibu-ibu. Memang sudah diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imannya para malaikat, imannya para nabi-nabi diuji apapun dia mah tetap saja naik. Ibu ya, ya, imannya iblis memerosot terus, <laughs> tapi imannya manusia ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Namanya juga manu, Ustadz manu, Ustadz imannya bisa naik dulu. ya manusia ibu-ibu. Ya, bisa naik, bisa turun. Bagaimana sih menjaga stabilitas iman itu? Karena Nabi bilang yazidu bitta'ah Iman itu bisa stabil Bahkan bisa nambah-nambah Kalau dipakai untuk selalu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaganya dengan menjaga segala perintah-perintah Allah kita kerjakan itu menjaga iman. Tapi iman itu bisa merosot turun dan kalau perut turunnya usah jangan kencang-kencang. <laughs> Nah, berat berat berat berat berat. Ya, Enggak sampai drop apa Puna mah kagak sholat sekali Sholat dua kali Oh seterusnya Itu baru namanya blok <laughs> iman gitu. Jadi iman itu bisa berkurang ketika kita melanggar Ketika kita jauh Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Berarti iman kita lagi sedang turun dan merosot Lagi naik imannya lagi naik imannya. Kalau lagi kagak gitu berarti dia lagi stabil aja, naik kagak turun kagak. <laughs> Masa <laughs> Senin Kamis berarti Insya Allah. Gitu. Iya. Kalau lagi enggak berarti stabil, kalau lagi naik berarti nambah, kalau lagi ngerjain ibu-ibu. Kan yazid bito'ah. Dia selalu nambah kalau itu dipakai untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ibu-ibu gimana Ustadz dengan cucu Bareng lagi cucu datang pengajian dimulai hmm. Mana yang harus dipilih Bawa aja cucunya ke pengajian Sana dapat Eh kalau nangis bawa keluar dulu Termasuk lagi Itu mah teknisnya <laughs> dari kita Bapak-bapak ibu-ibu Kalau memang mesti terpaksakan hati ibu tetap berada Di dalam majlis sebenarnya saya sebenarnya Ustaz nggak mau meninggalkan pengajian Ustaz apalagi kalau yang ngajar Ustaz Soleh aduh rasanya rugi kalau nggak datang kalau nggak ngaji rasanya rugi nggak ngeliat kumisnya ah, iya. ini misalnya tapi kena ada halangan <laughs> kena ada halangan ada cucu datang ya mau nggak mau Ustaz itu nggak apa-apa bu asal jangan blank semuanya kesini nggak tapi kalau semacam itu saja berarti cinta kita masih ada di sana di majelis tapi karena ini ada halangan yang sangat daruri sekali saya tidak bisa tinggalkan padahal hati saya ada di majelis Ustaz bagaimanapun gitu maksudnya jangan sampai ini juga teknisnya teknisnya itu berada di di kita sebenarnya tapi ya. ada yang bilang begini sih <laughs> Uh, ibu udah lama gak ngaji-ngaji tuh tiga hmm. bulan. Hmm. Hati saya sih di masjid terus. <laughs> Tiga bulan. Tiga bulan. Lain lagi ya. Lain lagi. Lain lagi. Lain lagi. Lain lagi. lagi Lain mau Lain lagi iya. Iya. Ya, ya, anjlok itu. Bisa gitu. Makasih nah, nah, iya, gitu. ibu-ibu. Ya, silakan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilowati dari Majelis Taklim Al Furqon, Serengseng, Kembangan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, jadi ciri-ciri orang yang beriman itu tadi tiga. Salah satu diantaranya yaitu kita harus mencintai Allah dan, dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya. Mungkin dalam artian kita menjalankan semua perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Tetapi yang kita lihat kenyataannya di masyarakat ya banyak orang yang rajin ngaji, sholat, baca Quran. Tetapi itu waktu di masjid ya tapi setelah keluar dari masjid mereka buka-bukaan artinya bukan buka-bukaan gimana artinya mungkin tadinya pakai kerudung nggak pakai kerudung ah. gitu ya saya kaget loh kenapa kok nggak pakai kerudung alasannya panas lah apalah padahal yang namanya menutup aurat hmm. itu kan bukan hanya di masjid saja di luar masjid pun harus menutup aurat bahkan ke warung pun juga harus menutup aurat ya artinya terkadang orang anggap ah deket ke warung doang gitu ya hmm. nggak harus pakai kerudung gitu pokoknya kalau udah keluar dari rumah itu kan udah wajib sebetulnya kan begitu nah jadi yang saya ingin tanyakan sampai seberapa jauh nilai keimanan seorang itu kok masih seperti itu gitu. Hmm. Dari segi lain dia ibadahnya kelihatannya menulis syarat, tapi dari sisi lain dia seperti itu gitu. Yeah. <laughs> Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hmm. mestinya waktu-waktu ngaji nggak usah pakai kerudung. Jadi keluar nggak pakai kerudung nggak apa-apa gitu. Jadi dua-duanya. ya gimana? Baik eh, ibu-ibu uh, jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang rajin ibadatnya, rajin baca Qur'annya, rajin di masjidnya, rajin pindahin sendal orang lain juga ada yang suka begitu memang. <laughs> Jadi kadang-kadang memang ada ibadah itu yang langsung bisa memberikan dampak dalam kehidupannya ibu-ibu kadang-kadang berproses itu loh tidak sekaligus blok seperti itu jadi kita uh, husnuzan saja mungkin ini barangkali memang belum apa sih belum belum pros, masih dalam proses daripada ngaji kagak buka kerudung ya jalan terus ke masjid kagak ya lebih tapi ini sudah lumayan ini sebenarnya jadi kita harus ber uh, ah, husnul zon saja. Ya, ya. ya, terus kita kan ya nanti dengan perlahan-lahan melalui kajian-kajian ilmu, pengajian, tafsir ayat ini biasanya akan berubah sikap, akan merubah keimanan, akan orang berubah dari yang tadi tidak suka menjadi suka. Kan harus melalui hal-hal yang semacam itu. sebab lebih baik mana sekarang? Ngaji? Iya, rajin, belum dibuka daripada yang kagak ngaji terus buka juga gimana coba jadi itu ibu-ibu masih berproses ya nah, kita kita ya, mudah-mudahan nanti ini proses ini akan doakan ya iya doakan mudah-mudahan kayak gitu makasih ibu Iya. iya. Eh, silakan silakan nggak apa-apa jelasin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lana Sulam dari Majelis Salim Al Furqon Yang saya tanyakan kaitannya dengan cinta Allah dan Rasulnya. Ini terhadap suami. Kadang-kadang kita mau puasa, sedang puasa, mau puasa Senin, Kamis. Dia bilang yang wajib aja, ini kan sunnah katanya gitu. Hmm. Terus ada lagi seperti kita mau ke majelis salim bilangnya nanti dulu temenin saya. Hmm. Padahal Rasulullah juga pernah bersabda, kalau seorang bisa menyembah selain Allah, saya akan menyuruh seorang istri menyembah kepada suami. Nah ini dalam hal ini saya mohon keterangan Ustaz bagaimana menyikapi hal yang seperti ini. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah pertanyaan cakep nih ya. Wah luar biasa. Pertanyaan cakep. Hmm, ya, ya, Ya, aku. Ya Ibu Lana Sulam Ibu Lana Sulam ada dua pertanyaan Bu mendekati detik-detik terakhir pengajian kita. Masya Allah, terasa ya? ya. jam 6 Bu. Kalau kita mau puasa sunnah, terus suami tadi melarang, puasa sunnah mulu kapan layanin gue? Iya, iya. Islam begitu bijak ibu-ibu. Kalau puasa sunnah kan, itu cuma untuk mementingkan kita sendiri. Tapi kalau ibu berbagi dengan orang lain kan dia enak kita juga jadi dua pahala ibu-ibu. Alhamdulillah. Karena itu yang sunnah. Kalau yang wajib benar ibu-ibu kita tidak boleh. Tapi kalau yang sunnah Islam begitu bijaksana. Emang melayani suami tidak wajib? wajib Kalau sampai kita menolak bu diam tapi Kalau kita <laughs> sampai menolak Itu sampai pajar subuh malaikat kutuk kita Allah ubu Ya. Ayo mau pilih yang sunnah atau mau pilih yang dikutuk <laughs> Sunnah bagus ibu-ibu Tapi kan itu cuma mementingkan kita Betul apa tidak? Tapi kalau ibu itu dapat dua pahala Falahu ajran pahala ibu ngelayanin si kumis <laughs> ya ada kumis oh, ibu-ibu iya. <laughs> ya, gitu. kalau yang sunnah kata Nabi boleh tinggalkan itu kewajiban ke ibu melayani itulah Islam enaknya itulah kita hidup dilandasi dengan ajaran Islam Jangan terusin puasa Suami merengut Ya Allah Itu kan puasa Yang sunnah mah minta redok dia nah, Kalau dia nggak kasih dia ada yang tanggung jawab Layanin aja ibu Enak Setuju? Malah harusnya bilang ya baru <laughs> sembilan Izin dulu Enggak izin ya. Ya udah kalau diizinin jalan, kalau nggak diizinin jangan jalan. <laughs> iya, itu juga bagian cinta kepada Allah dan Rasulnya karena kita mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Karena disuruh mencintai suami, kan disuruh sama Nabi. Karena kita cinta sama dia, makanya suruhannya kita laksanakan. Alhamdulillah. Enak deh bu, jadi orang Islam. <laughs> jadi begitu banyak ya ciri-ciri daripada uh, apa namanya kenikmatan beriman. Gitu. Beriman, kelezatan iya. ya. beriman. Uh, jadi ibu-ibu sekarang udah nggak ada yang tanya kan ya? <laughs> Nggak ada. Alhamdulillah ya. Ya memang waktu juga yang pesan kita memang pengennya bertanya terus ya. Malu bertanya sesat. Jalan, jalan mana nih? Jalan seng-seng. <laughs> Insya Allah kita bertemu kembali dalam pengajian akan datang. Biasanya kita memang kalau habis mengaji atau di pengajian rasa-rasanya orang Betawi bilang mata suka ngembengnya. Asyik kita berkumpul itu tanda-tanda kenikmatan iman juga antara lain cinta kepada pengajian pada saat kita pulang biasa, apalagi ibu-ibu kan berpelukan ya Allah kapan ketemu lagi ya Allah luar biasa itu adalah suatu kenikmatan yang ada pada diri kita kan suka sallallahu ala Muhammad sallallahu luar biasa indahnya baik pemirsa televisi Indonesia dimanapun anda berada di uh, pengajian mimbar lurus Salam di pagi hari ini dan juga ibu-ibu dan bapak sekalian mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dalam pengajian yang akan datang dan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT baiklah kita dengarkan kesimpulannya Ustaz silakan sebagai kesimpulan dari pengajian kita tentang manisnya lezatnya dan halawatul iman yang pertama adalah kita harus mengutamakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya. Itu ciri halawatul iman dan kita membenci tentunya segala perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai di sini ibu-ibu melihat kemaksiatan ada rasa nggak suka. Itu namanya ibu sudah mendapat halawatul iman. Jadi kalau laki-laki melihat perempuan itu oh, nah belum halawatul iman. Tapi entah hmm, itu sudah halawatul iman. <laughs> Iya, sudah tidak suka dengan dengan apa? Eh, perbuatan-perbuatan uh, itu iya. namanya kemas itu kita sudah ada halawatul iman. Jadi mudah-mudahan dengan mendapatkannya halawatul iman melalui kajian dan pengajian ini Insya Allah ibu-ibu kita masuk kepada kelompok orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang diberkahi perjalanan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pengajian yang bisa disajikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Tentu di sana sini Ibu banyak ketidakpuasan, ketidakpuasan oleh karena kita terbentur dengan waktu yang sangat dibatasi ini. Insyaallah Inilah yang bisa saya sampaikan sekali lagi atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih atas segala kekurangannya. Disampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ibu-ibu kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma antal ghafurur rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka tidak bosan bosannya menyayangi kami Allahumma antal mubarik Ya Allah engkau yang maha memberi berkah Berkatilah kehidupan kami kehidupan keluarga kami, kehidupan bangsa dan negara kami ini. Allahumma antal hadi ila tariqil qawim ya Allah Engkau yang Maha memberi petunjuk ke jalan yang benar. Tunjukkanlah kami semua ini ya Allah serta bimbinglah kami semua ini ya Allah ya ke jalan yang benar, ke jalan yang Kau redai, bukan jalan yang Engkau murkai. Allahumma syahid jaman hadha jam'an marhuma ya wa tafarukan ba'dina hadha tafarukan ma'asumah. Amin. برحمتك بفضلك وكرمك وجهدك ولطفك يا أرحم الراحمين اللهم هذا دعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلب وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين